Alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam ruangan yang penuh dengan barokah dan kita berada dalam riyadul jannah artinya dalam ruang lingkup tolabul ilmi kemudian Selain itu pun kita alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul dan kita saling tukar pikiran. Dalam kesempatan yang berbahagia ini sebagaimana disebutkan oleh pembawa acara tadi bahwasanya akan menjelaskan tentang al firqatul najiyah ataupun at-taifatul mansurah. Sebelum saya menyampaikan hal ini, karena tadi dijelaskan tentang hubungan saya mungkin dengan saya sebagai murid Syekh Mukwil dan hubungannya dengan orang-orang dinu annahu min talabati Syekh Mukbil. Demikian juga hubungan orang-orang yang selama ini mengaku sebagai talabatu Syekh Mukbil. Sebenarnya mungkin kalau disebutkan murid paling tidak dia harus mulai mulazamahnya lebih daripada 10 tahun sehingga dia menguasai ilmu seorang gurunya. Adapun semacam saya ini yang hanya mengikuti empat tahun, ini sangat jauh sekali untuk menguasai ilmu gurunya. Apalagi kalau dia itu cuma tiga bulan ataupun hanya beberapa waktu, dia akan tertabu terhadap haul gurunya. Sehingga kita perlu pahami di mana para ulama muhadisin mereka pun membedakan antara seorang murid yang disebutkan asbatun nasi inda syaihin seorang guru yang dikatakan ataupun seorang murid yang dikatakan yang paling kuat daripada seorang gurunya artinya adalah seorang murid yang banyak mulazamahnya. Sehingga apabila seorang murid yang sedikit mulazamahnya menisbatkan satu kaul kepada gurunya dan kaul itu mukhalafah dengan yang lainnya, biasanya ini hadisnya tidak diterima dan dianggap sebagai ziyadatu mardud, penambahan yang mardud yang tidak diterima. Sebagaimana di dalam kawaid Ziyadatus sikof. Tapi saya insya Allah tidak akan menjelaskan hal itu. Hanya mungkin nanti kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Yang terpenting pada kesempatan ini kita akan menjelaskan yaitu pembahasan al-firqatun najiyah dan sekalian ataupun pembahasan yang disebutkan dengan al-thaibatul Mansur Pembahasan al-firqatun najiyah dan thaibatul mansurah tidak akan lepas kecuali kita menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu hadis iftirakul ummah dan hadis yang disebutkan dengan Taifatul Mansurah. Sebelum kita menjelaskan hadis Taifatul Mansurah, maka kita akan menjelaskan dulu hadis yang pertama yaitu hadis iftirakul ummah. Hadis iftirakul ummah adalah hadis yang ma'ruf indal muhaddisin. Hadis yang terkenal di kalangan muhaddisin. Kemudian hadis ini juga terkenal indal ulama ahli aqaid. Di kalangan para ulama ahli akidah. Kemudian juga terkenal di dalam pengarang pengarang final al dimin sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahadal hadis hadis masyhurun maka hadis ini adalah hadis yang masyhur sebelum kita menjelaskan hal ini juga maka kita harus menjelaskan tentang kesohihan hadis Ibtirakul ummah hadis Ibtirakul ummah ada dua jenis Jenis yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah kalimat hanya saja dia menyebutkan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Adapun bentuk yang kedua ataupun jenis yang kedua hadis istirakul ummah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan kemudian ada tambahan kulluha finnari illa wahidah seluruhnya masuk neraka kecuali satu ataupun 72 golongan masuk neraka dan satu golongan yang akan masuk surga sengaja kita harus memahami tafsir ini supaya kita memahami dari mana akwal ulama yang mendoakan hadis. Sebab supaya tidak istirahat tidak terjadi campur baur antara dua hadis ini. Adapun hadis yang pertama yaitu hadis yang tidak ada tambahan maka ini diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh ashabus sunan kecuali Imam Nasai rahimakumullah. Adapun hadis yang kedua yaitu hadis yang ada tambahan maka tambahan ini ada dengan tiga redaksi. Tambahannya ada tiga redaksi dengan sahabat yang berbeda-beda. Redaksi yang pertama tambahannya kulluha finnari illa wahidatan Wahia al-jamaah. Wahia al-jamaah. Adapun tambahan yang kedua redaksinya kullu hafin nari illa wahidatan. Wahia ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Adapun tambahan yang ketiga kullu hafin nari illa wahidatan wahia as-sawadu al-a'zam. Ini adalah tiga tambahannya dari jenis yang tadi yang ada tambahan. Adapun hadis yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabu sunan daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtaraqatil yahudu ala ihda wasabiina firqatan Wa idtarafatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan wa sataftariku ummati ila salasin wa firqatan. Bas ilahuna. Artinya sampai di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Telah terpecah belah orang-orang Yahudi kepada 71 golongan dan telah terpecah belah orang-orang Nasrani kepada 72 golongan dan umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini tidak menambah, tidak ada tambahan kalimat, ya. tidak ada tambahan kalimat ma'ana alaihi aliyah wa ashabi dan tidak ada tambahan yang lainnya. Adapun hadis yang ada tambahan yaitu diantaranya kalimat al-jamaah maka ini diriwayatkan daripada sahabat Anas ibnu Malik dan Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu yaitu tambahannya tariku ummati ala salatin wa sab'ina firqatan illa wahidatan wahia al-jamaah Adapun hadis yang ada tambahan kalimat al-jamaah Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan 72 golongan pinari artinya mereka terancam dengan api neraka illa wahidatan kecuali satu yaitu al jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun hadis ini Rodihi kalau satu persatunya maka hadis ini adalah goibnya. Lakin di majmu'i turukihi akan tetapi hadis ini kalau dikumpulkan jalan-jalannya dan para ulama telah menjelaskan di antaranya Syekh Al-Albani rahimakumullah di dalam kitabnya As-Sahihah, silsilah hadis sahihah dan Syekh Mukbil di dalam kitabnya yaitu al jamiu Sahih fi Dalail Nubuwah dan Syekh Mukbil rahimakumullah dalam kitabnya al jamiu Sahih min Dalail Nubuwah dia menyebutkan ada delapan jalan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dengan delapan jalan itu adalah berdasarkan kuaid hadisiyah naik derajatnya kepada derajat al-hujjah yaitu hasan li Adapun hadis yang kedua saya tidak akan jelaskan karena tidak memungkinkan untuk menjelaskan huruf hadisnya. Adapun hadis yang kedua yaitu hadis tambahan ma'ana alaihi aliyau wa ashabi maka ini dari sahabat yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah, demikian juga oleh Syekh Salim Ibnu Idhal Al Hilali dalam kitabnya Nushul Ummah fi Ibtiraqil Ummah. Adapun hadis yang ada tambahannya, wahwa syawadul a'zam ini diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang namanya Sude Ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Dan hadis ini pun disahihkan oleh Syekh al Albani Rahimahumullah. Ya. Ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang hadis iftirakul ummah. Kemudian hadis-hadis ini telah dijelaskan oleh para ulama mutaqaddimin dan hadis ini telah disahihkan oleh para ulama. Di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Al-Imam Hakim rahimahumullah. Sebagaimana dia berkata dalam kitabnya yaitu Al-Mustadrak fahadal hadithu sahihun ala syarti muslim illa an annahu wahima bi annahu yaqulu ala syarti muslim Imam Hakim rahimakumullah telah menjelaskan tentang hadis iftirakul ummah ini dan dia berkata bahwasanya hadis ini sahih ala syarti muslim. Hanya saja para ulama mengkritik kepada kaul Imam Hakim karena dia menyebutkan ala syarti muslim padahal sanad-sanadnya tidak menurut syarti muslim. Nah, kita mengetahui bahwasanya Imam Hakim dalam Mustadrak itu banyak auhamnya, artinya banyak kesalahannya. Itu disebabkan dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama karena Imam Hakim menyusun kitab Al-Mustadrak inda kabur ketika dia itu sudah tua. Kemudian yang kedua, bahwasanya Imam Hakim itu hammuhu al-jam'u Karena istimamnya ataupun apa dia itu pada waktu itu kepingin untuk mengumpulkan hadis-hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim sebab pada waktu itu ada pendapat orang yang menyebutkan tidak ada hadis Sahih kecuali yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Maka Imam Hakim berusaha untuk membantah dan mengumpulkan hadis-hadis Sahih yang sebenarnya itu adalah sama dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab Bukhari dan Muslim. Kemudian yang mensahihkan hadis itu diantaranya Al-Imam At-Tirmidzi rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi rahimakumullah. Kemudian Al-Imam al baddadi rahimakumullah. Kemudian para ulama banyak sekali yang mensahihkan hadis ini di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah sebagaimana ia berkata dalam kitab Majmu'atul Fatawa, "Fahadal hadisu hadisun masyhurun talaqahu bihi al ulama." Hadis ini adalah hadis yang masyhur dan artinya diterima oleh para ulama. Hal hunaka mayyudaiku hadal hadis? Apakah di sana ada para ulama yang mendoifkan hadis ini? Maka kita menjawab, "Na'am." Di sana ada ulama yang mendoakan hadis ini. Di antara mutaqaddimin, orang-orang yang dahulu, dua orang daripada ahlu sunnah, dan satu orang adalah min ahli bid'ah. Adapun yang mendoakan hadis ini, di antara ahli sunnah wal jamaah adalah di antaranya adalah Ibnu Wazir rahimakumullah sebagaimana dia menjelaskan dalam kitabnya Al-Qawasim. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Ibnu Hazm rahimakumullah. Imam Ibnu Hazm rahimakumullah. Walaupun sebagian para ulama tidak menemukannya, kawal daripada Ibnu Hazm rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah dari ya, Mubtadi, ini terkenal adalah Mubtadi dari Yaman adalah Al-Kautari. Al-Kautari ini terkenal dia Mu'tazili Jalad, artinya orang Mu'tazilah yang paling kuat ya. Dan dia telah menuduh kepada ahli sunnah wa jamaah. Seperti dalam pembagian tauhid kepada tiga, dia menyebutkan bahwa yang membagi tauhid kepada tiga itu sama dengan orang Nasrani yaitu Wasania, di mana Allah itu salisu at-salasa. Kemudian ya, Al-Imam Al-Kawasari ini bukan imamnya. Al-Kawasari ini dibantah oleh Al-Imam Al-Muallimi dalam kitabnya At-Tankil Firodi Al-Kawasari. At-Tankil Firodi Al-Kawasari dalam kitabnya dua jilid ya, ma'ruf. Itu ada dalam kutub mustalahnya. Jadi yang mendoibkan hadis ini di antara mutakodimin adalah tiga. Ya. Pertama adalah Al-Imam Ibnu Wazi rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Hazm rahimakumullah. Sedangkan al Kausari pala intibar, maka ini tidak diintibar. Pertama dia bukan muhadis, yang kedua dia orang mubtadi. Artinya tidak dihitung mukhalafahnya dia. Adapun Imam Ibnu Wazi rahimakumullah maka ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Makbali tentang pendoipan Al-Imam Ibnu Wazir rahimakumullah. Yang pertama, Al-Imam Ibn Wazi rahimahumullah, dia mendoakan dengan dua sebabnya. Sebab yang pertama dia wahim. Artinya salah memandang. Dalam hadis yang tadi. Dia mendoakan hadis Abi Hurairah. Dia mendoakan hadis Abi Hurairah. Dia menyangka bahwasanya hadis Abu Hurairah itu ada tambahan. Yaitu kalimat kullu ilah nari ila wahida. Kullu hafin ila wahidah. Maka saya tadi jelaskannya supaya kita tahu ya. Hadis yang ada tambahan dengan hadis yang tidak ada tambahan. Supaya tatkala orang yang berusaha untuk mendoibkan hadis ini kita bisa mendudukkan dalam kedudukan yang sebenarnya. Nah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah hasan. Ya. Hadis itu bin Firodihi dengan menyendirinya. Ya. Hadis Abu Hurairah itu adalah hasan. Hanya saja Al-Imam Ibn Wadi rahimakumullah, dia mendoibkan hadis Abu Hurairah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Makbali, demikian juga oleh Syekh Al-Bani rahimakumullah, dia salah memahami, menyangka bahwasanya hadis Abu Hurairah itu ada tambahan kalimat kullu hafinari ila wahida. Padahal kalau kita tatabu terhadap kutubul hadis, kalau kita melihat kepada kitab-kitab hadis, maka hadis Abu Hurairah itu tidak ada tambahan kullu hafin nari illa wahida. Demikian juga Al-Imam Ibnu Wazir dia mendoakan hadis ini bukan karena sanadnya. Tapi karena dia itu melihat iskal di dalam hadis itu. Jadi Al-Imam Ibnu Wazir rahimahullah dia tidak mendoakan hadis itu menurut Al-Makbali rahimahullah jadi muridnya Imam Ibn Wazir. Dia sama Al-Yamani. Ibn Wazir Al-Yamani, kemudian Al-Makbali Al-Yamani. Dia menyebutkan bahwasanya Ibn Wazir rahimakumullah, dia mendoibkan hadis apa yang tadi yaitu ibtirakul ummah dikarenakan iskal. Iskalnya apa? Dia menyebutkan di dalam hadis itu bahwasanya kebanyakan umat Islam itu adalah masuk neraka. Kullu hafin nari ilah wahida. 72 golongan masuk neraka, satu masuk surga. Fa'askala alaihi, maka dia Islam. Kenapa katanya? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa bahwasanya meminta untuk ya, umatku ini adalah yang paling banyak duhulul jannah masuk surga. Maka dia iskal dengan dengan hal itu kemudian dia mendoibkan. Nah, kenapa Imam Al-Makbari rahimahullah dia telah menjelaskan begitu? Sebab di tempat yang lain Imam Ibnu Wajir rahimahullah mensohikan secara sanad Ya. Jadi mensohikan secara sanad. Maka Al-Imam Al-Makbari rahimahullah dia menyebutkan bahwa tajibnya Imam ya, Ibnu Wazir itu la min haitsu sanad walakin min haitsu iskal. Tapi dia karena iskal terhadap hadis itu. Adapun tadibnya, nah, pendoifannya Al Imam Ibnu Hazm rahimakumullah, nah, maka ini ya, ya, dengan kawaid hadisiyah. Sebagaimana para ulama telah menyebutkan idaja al hadisu dhaifu walaysa shadidu dha'i min ila dituruk yartaqi ila al-hujjah. Sebab para ulama telah sepakat bahwasanya apabila hadis itu datang dari pedang walaupun doib tapi doibnya itu tidak terlalu kuat maka dengan adanya beberapa jalan naiknya derajat itu kepada derajat al-hasan sebagaimana dikatakan oleh al-imam at-tirmidzi rahimahumullah al-haditsu hasan indana malam yusahan bil kadhib wala yakunu syadan wa wa ayruya min iddati wajhin. Bagaimana Imam Tirmidzi rahimahullah telah berkata dalam hilalnya ataupun dalam kitabnya. At-Tirmidzi dalam jilid yang kelima ada khusus bab hilal. Dia berkata yang dimaksud dengan hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak dituduh dusta dan tidak sah dan diriwayatkan daripada beberapa jalan. Itulah yang disebut dengan hadis hasan. Adapun minal mutaakhirin, adapun daripada mutaakhirin yang berusaha untuk mendoikan hadis ini, ini seperti Al-Qardawi asallahu ayyafu anhu. Yaitu Qardawi dalam kitabnya seperti as sahwah Al-Islamiyah. Kemudian Rajulun indonesia Wahwa Syi'i adalah Bang Jalal. Sebagaimana dia terkenal dalam kitabnya Islam intelektual. Dia menyebutkan bahwa hadis ini adalah doif. Hadis ini adalah doif. Lakin la itibaru bihima. Akan tetapi la, tidak ada itibar untuk kedua orang ini. Indal ulama, sebab ulama telah sepakat mensohikan dan derajat hadis ini adalah bisa untuk dijadikan al-hujiyahnya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya ada hadis maudhu yang berkaitan dengan hadis ini yaitu dibalikan. Yaitu hadisnya tariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha fil jannati illa wahidah hiya al zanadiqah. Kemudian ada hadis yang maudhu yang hadis ini disahihkan oleh Bang Jalal jadi hadis maudu ini disohikan, hadis yang sohih didoibkan. umat di ila sab'ina, salah wa sab'ina firqatan. Akan terpecah belah umatku ini kepada 73 golongan dibalikannya. Kulluha fil jannati. Seluruhnya di surga illa wahidah kecuali satu yang di neraka. Wahia al-zanadiqah. Jadi kalau hadis yang sahih tadi 73, 72 golongan masuk neraka, satu masuk surga. Ini dibalikan. Yaitu apa? 72 golongan masuk surga dan satu golongan adalah masuk neraka. Tentunya ini ya ashabul bidah wa ashabul hizbiyah nabi hadal hadis. Tentunya orang-orang ahlul bidah dan orang-orang hisbiyah ingin dengan hadis ini Supaya apa? Supaya ya, takrir ala hizbiyatihi wa ala bidaihi. Supaya untuk menguatkan bidang mereka dan supaya apa? Menguatkan terhadap takaruk mereka. Sedangkan hadis ini ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ya, oleh Al-Imam al ukhairi dalam doa apa? Kemudian oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya al mauduan Ini adalah hadisnya adalah maudu. Sebab di dalam rawinya ada yang bernama Abrod ibnu Asrod, wahwa kadzabun wado. Dia adalah kadzabun wado. Ini adalah hadis yang kita akan bahas. Di hadis yang kita akan bahas ini adalah hadis ibtirakul ummah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Satap tariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha nari illa wahidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan 72 golongan masuk neraka ataupun terancam dengan neraka illa wahidah kecuali satu. Siapa yang satu ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan tiga lapasnya, dengan tiga lapas, dengan tiga kalimat. Yang pertama al jamaah, yang kedua ma'ana alaihi al yauma wa ashabi, yang ketiga Rasul menyebutkan as-sawadul a'zam. As-sawadu al-a'zam. Ketika Rasul ditanya, siapa yang satu ini yang akan selamat? maka Rasul menyebutkan yang pertama adalah al-jamaah. Yang kedua siapa? Orang-orang yang mengikutiku dan para sahabat. Kemudian yang ketiga as-sawadu al-a'dham. Kelompok yang banyak. Nah, hadis ini terkenal dengan hadis al-firqatu an-najiyah. Hadis ini terkenal dengan hadis firqatu an-najiyah. Kenapa dikenal begitu? Sebab Rasul menyebutkan 73 golongan mereka itu adalah halak, celaka, dan satu golongan mereka itu selamat. Maka terkenallah hadis ini dengan hadis Ibtirakul Ummah ataupun hadis Al-Firqatu An-Najiyah. Golongan orang-orang yang selamat. Pembahasan ini saya bagi kepada dua bagian. Pertama saya ingin menjelaskan tentang makna tiga kalimat yang tadi. Kemudian pembahasan yang kedua adalah istimbat daripada hadis ini. Insya Allah ada tujuh istimbat yang disebutkan oleh para ulama terhadap hadis ini. Adapun supaya kita pahamnya, dan saya percaya bahwasanya kita semua ingin selamat ya. Tapi tentunya saja kita tidak akan selamat Kecuali kita memahami tiga lapat ini. Sebab kata seorang syair ya, Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Fa'inna sabinaka la tajri alal yabisi. Walaupun para bapak dan kita semua mengharapkan selamat, tapi kalau kita tidak menempuh jalan keselamatan tidak mungkin. Sebagaimana kata syair, Tarjun najata, engkau mengharapkan keselamatan. Walan tasluk masalikah, tapi kamu tidak menempuh jalannya. Ketahuilah, fa'inna safinata, maka sesungguhnya bahtera ataupun perahu, la tajri alal yabisi, tidak berlayar di daratan. Jadi artinya, orang yang ingin selamat, tapi tidak mencari jalan keselamatan seperti berlayar di daratan. Ya. maka untuk memahami hal ini, kita harus paham terhadap kalimat ini. Pertama saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-jamaah. Sehingga hari ini orang-orang jamus menyebutkan jamaah beristilah dengan hadis ini. Orang-orang ahlul bidah mengajak kepada jamaahnya, mengajak orang untuk berbaiat dan orang yang tidak berbaiat kepadanya itu adalah kafir ataupun bukan muslim dengan hadis ini. Dengan kalimat jamaah ini. Mereka beristilah dengan ayat Al-Quran Wa'atasimu bihablillahi jami'a wala la Nah, maka kita mencoba untuk memahami hadis ini dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya siapa yang satu ini, Pakola hia al jamaah. Apa yang dimaksud dengan al jamaah? Apakah yang dimaksud dengan jamaah ini adalah kumpulan semacam ini walaupun orang-orangnya musyrik? Apakah yang dimaksud dengan al-jamaah ini adalah kumpulan orang-orang yang ada mengadakan bayang walaupun ahlul bidah? Ataupun bagaimana yang dimaksud dengan jamaah ini? Wafat naqala al-Imam Asyatibi rahimakumullah akwal al-ulama. Dan Imam Asyatibi rahimakumullah telah menukil akwal ulama demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang pengertian al-jamaah. Pengertian al-jamaah dikatakan oleh para ulama minimalnya ada empat ataupun lima. Pertama yang dimaksud dengan al-jamaah, ya, wahya al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Di antaranya para ulama ada yang menyebutkan as-sawadu al-aqdam. Yang dimaksud dengan jamaah adalah kelompok yang banyak. Nanti kita akan tafsirkannya. Seluruh perkataan ulama ini. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan al-jamaah hum ahlul istihadi wal ulama. Yang dimaksud dengan jamaah adalah ahlul istihad, al ulama, ahlul hadis. Yang dimaksud dengan jamaah yang akan selamat siapa katanya itu ahlul istihad, para ulama yaitu ahlul hadis. Ini adalah pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga yang disebut dengan al-jamaah adalah ahlul hak wa inkana wahidah. Yaitu orang-orang yang berada dalam kebenaran orang-orang yang mengikuti kebenaran walaupun satu orang. Ini disebutkan al-jamaah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah as-sahabatu radhiyallahu anhum. Yang dimaksud dengan al-jamaah di dalam hadis itu adalah sahabat Kemudian yang kelima yang dimaksud dengan jamaah adalah idza al muslimuna ala amirin wahidin. Yang dimaksud dengan jamaah apabila seorang muslim ataupun sekeluan seorang muslim adalah apabila orang-orang muslim berkumpul untuk berbaiat kepada seorang imam. Jadi yang dimaksud imamul muslimin apabila orang-orang berkumpul dengannya dan berbaiat maka imam itu adalah disebutkan apa? Jamaah. Ini adalah yang dimaksud dengan jamaah menurut para para ulama. Yang mau tatabu ini dinukil oleh Al Imam Asyatibi rahimahullah dalam kitabnya Al Iqtisam. Kemudian sebagian kaul dinukil oleh Al Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'atul Al Fatawah. Dalam kitabnya Al Majmuatul Al Fatawah. Kita akan jelaskan satu persatu. Tafsir dari para ulama ini adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah tafsir tanawu. Mereka menafsirkan dengan kalimat yang berbeda-beda tapi maknanya mutaqaribun wa wahidun. Tafsirnya berbeda-beda tapi maknanya satu dan berdekatan. Maknanya satu dan berdekatan. Ini yang disebutkan dengan ikhtilaf at-tanawu. Ikhtilaf tanawu. Sebagaimana para ulama menafsirkan yang disebutkan dengan hablullah. Ketika para ulama menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali Allah apa tali Allah itu? Para ulama berbeda-beda. Ada yang menyebutkan as-sunnah. Ada yang menyebutkan Al-Quran. Ada yang menyebutkan Al-Jamaah. Ada yang menyebutkan adalah At-Tauhid. Ada yang menyebutkan di, antara para ulama adalah al Alkitab wa Sunnah seluruhnya. Nah, kalau kita lihat ya, kalimat yang tadi berdekatan. Disebutkan sunnah adalah mencakup kepada Quran. Disebutkan Quran itu adalah mencakup kepada sunnah. Disebutkan yang dimaksud dengan hadlullah adalah Islam. Sebab isi Islam itu adalah Al-Quran dan sunnah. Jadi maknanya sama. Hanya saja para ulama biasa ya. Kalau menafsirkan itu dengan bagian daripada makna. Demikian juga ketika para ulama menjelaskan kalimat al-jamaah dengan berbeda-beda, maka yang dimaksud ini adalah satu. Kita akan mencoba untuk menjamaknya. Adapun yang dimaksud dengan al-jamaah huwa sawadul aqdar adalah kelompok yang banyak maka jangan sekali-kali kita memahami bahwasanya kita mengikuti yang benar itu dengan mengikuti kelompok yang banyak. Ini perlu ditanding, perlu dikasih apa peringatan. Yang dimaksud dengan para ulama, bahwasanya yang dimaksud dengan al-jamaah, yaitu golongan yang selamat itu adalah sawadul a'dhar, golongan yang banyak, bukan berarti bahwasanya kita harus mengikuti kebenaran adalah kepada kelompok yang banyak. Kenapa? Sebab yang dimaksud sawadul a'don, kalau dikaitkan kepada yang lain, yang dimaksud dengan sawadul a'don, wa as-sahabah. Yang dimaksud hakikat sawadul a'don adalah sahabat. Sebab terjadinya penyelewengan, terjadinya penyimpangan adalah mukhalifus shohabah. Wa kana awaliyan Sebab orang-orang yang menyalahi dan keluar dan menyimpang daripada kebenaran, merekalah yang menyalahi para sahabat dan asalnya mereka itu adalah sedikit. Seperti kita ketahui adalah orang-orang khawarij. Jadi jangan dipahami dengan para ulama menjelaskan bahwasanya sawadul a'dham itu adalah kelompok yang banyak. Jangan dipahami kalau kita akan mengikuti kebenaran mesti mengikuti orang yang banyak. Kemudian, adapun para ulama menafsirkan yang disebut dengan al-jamaah itu adalah ulama, itu adalah mustahid, itu adalah ahlul hadis, sebab ulama, sebab mustahid, sebab ahlul hadis hum al silu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihi. Sebab para ulama, para mustahid, para ahlul hadis, mereka lah orang-orang yang pertama mencontoh dan mereka merekalah orang-orang yang menyerupai kepada Rasul dan menyerupai kepada para sahabat. Oleh sebab itu, ahlul hadis itu adalah terkenal dengan at-taibatu al-mansurah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya para ulama itu adalah sebagai pewaris para nabi. Adapun para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan jamaah itu adalah sahabat, Sebab tidak ada kumpulan pada waktu itu. Dan tidak ada pemahaman. Dan tidak ada pendapat. Kecuali adalah para sahabat. Maka pantas kalau Rasul menyebutkan mereka itu akan masuk neraka kecuali satu. Yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat. Adapun para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-jamaah hum ahlul hak, sebab jelaslah yang dimaksud orang itu akan selamat apabila dia itu mengikuti terhadap hak apabila dia itu mengikuti terhadap kebenaran adapun para ulama mengartikan kalimat jamaah yaitu apabila orang muslim berkumpul kepada satu imam karena jelas ya siapa saja yang apabila imam muslim itu telah dibayangkan kemudian dia keluar daripada bayangan itu maka berarti dia adalah furqah maka berarti dia adalah orang yang tafaru dan dia yang akan terancam dengan api neraka maka kalau kita pahami daripada akwal ulama ini tidak ada satupun yang bertentangan daripada akwal ulama yang tadi. Sehingga kalau kita simpulkan makna jamaah ini kepada dua. Makna yang pertama adalah yang disebut dengan jamaah adalah manhaj. Makna yang pertama yang disebut dengan al-jamaah adalah tariqah. Makna yang pertama yang dimaksud dengan manhaj adalah yang dimaksud dengan jamaah adalah akidah. Artinya apa? Yang dimaksud dengan jamaah di sana adalah toriko perjalanan. Sunnah ataupun yang disebutkan dengan manhaj ataupun yang disebutkan dengan akidah yaitu keyakinan. Maka kata Rasul, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan 72 golongan mereka itu adalah teradab dengan api neraka dan satu golongan yang akan selamat yaitu orang-orang yang mengikuti kepada manhaj kepada perjalanan yang dijalani oleh Rasul dan oleh para sahabat. Jadi yang pertama yang disebutkan dengan apa jamaah itu adalah keyakinan adalah hak itu sendiri. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan orang yang mengikuti kebenaran yang dilalui oleh Rasul dan para sahabat dialah disebutkan dengan jamaah walaupun tidak ada bayangnya. Sedangkan makna yang kedua adalah makna yang disebutkan dengan jamaah adalah imamah yaitu imamah imam yang mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk apa? Untuk berbaikat. Mewajibkan kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk berbaikat. Maka barang siapa yang tidak mau berbaikat dan dia keluar daripada itu maka jelas dia itu disebutkan apa al firqah ini adalah arti yang disebutkan dengan al jamaah nah, kalau begitu diartikan semacam itu maka tidak ada perbedaannya. Ya. Yang dimaksud dengan jamaah adalah ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi wa hiya as-sawadu al-a'dham. Wa hiya as-sawadu al-a'dham. Ya. baru kita akan dikaitkan dengan hadis yang tadi. Kalau diartikan al-jamaah itu tadi dengan lima kaul maka ahsanuha wahid maka kaul itu kembali kepada satu makna yang hakiki yang dimaksud dengan jamaah adalah as-sahabatu radhiyallahu anhum yang dimaksud dengan jamaah adalah para sahabat yang dimaksud dengan jamaah adalah para sahabat Jadi yang dimaksud dengan jamaah adalah as-sahabat. Dan ini dikuatkan oleh Al-Imam asy syafii kemudian oleh Al-Imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian oleh minal mutaakhirin ini adalah Sidik Hasan Khan dan yang lainnya. Qala al-Imam asy syafii rahimakumullah di tafsir hadal hadis ketika dia menjelaskan hadis ini al jama'atu ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa tabi'in wa man tabi'ahu ila at-tabi'in bi ihsan ila yaumiddin Imam Asy-Syafi'i menyebutkan yang dimaksud dengan jamaah katanya adalah sesuatu yang ditempuh oleh Nabi dan oleh para sahabat dan oleh para tabi'in dan yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Jadi kita mengetahui yang disebutkan jamaah itu bukan kumpulan orang. Makanya, yang bisa dimaksud dengan jamaah itu bukan kumpulan orang. Yang dimaksud dalam hadis ini, walaupun kumpulan itu mimba bilajing. Artinya tuntutan berkumpul itu. Tapi yaitu sesuatu yang ditempuh. Bukan kumpulannya. Tapi apa? Sesuatu yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat dan para tabi'in. Sehingga Ibnu Mas'ud rahimakumullah memerintahkan untuk senantiasa kita itu berjamaah dengan siapa? Dengan para sahabat. Kemudian Al-Imam Asyatibi rahimahullah menjelaskan dalam kalimat yang lain. Al-mutabbi'u li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum al-mutabbi'u lil Qur'ani wa hum sahabatu radhiyallahu anhum min babil aula. Kata Imam Asyatibi rahimahullah, orang yang mengikuti sunnah dialah orang yang mengikuti Al-Qur'an oleh sebab itu ya, orang yang menyebutkan tidak ada ya, ingkar sunni. Apa? Tidak ada apa? Ingkar Quran. Tapi yang ada apa? Ingkar sunni. Pada hakikatnya orang yang menyebutkan ingkar sunni adalah ingkar Quran. Makanya Rasul dan para ulama menyebutkan apa? Al-mutabi'u li sunnah lazim alaihi al-mutabi'u lil Quran. Orang yang mengikuti sunnah dia lazim mengikuti Quran. Tapi orang yang menyebutkan mencukupkan Quran belum tentu dia menerima sunnah. Sehingga yang ada sekarang apa? Ingkar sunni, bukan ingkar Quran. Kemudian dia menyebutkan pengikut sunnah adalah para sahabat dan mereka itu adalah pengikut Al-Quran. Dan dialah yang disebutkan dengan Al-Jamaah dan dialah masuk dalam Al-Firqatu An-Najiyah. Jadi yang dimaksud dengan firqatun najiyah, yang dimaksud dengan jamaah, yang mereka itu dijamin akan masuk surga siapa? Adalah as sohabah Mereka itu adalah para sahabat. Kemudian Al-Imam Siddiq Hasan Khan rahimakumullah ketika dia menjelaskan hadis iftirakul ummah maka dia berkata annal jamaah ibaratun anil jamaati as-sahabah dia berkata, wahadihil ahadis, wahadihil ahadis Dan hadis-hadis ini yang dimaksud dari iftirakul ummah. Annal jamaah, bahwasanya jamaah ibaratun gambaran anis sahabatu anis sahabati radhiyallahu anhum daripada para sahabat. Yang dimaksud apa? Bukan jenis orang-orangnya, tapi apa? Pemahaman yang ditempuh, pendapat Ikhtikan, keyakinan, akhlak yang ditempuh oleh para sahabat itulah yang disebutkan dengan al-jamaah. Taksir ini adalah sesuai dengan apa? Sesuai dengan sabda Rasul, ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Taksir ini yang dibawakan oleh Al-Imam Asyatibi, yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang lainnya ini adalah sesuai dengan sabda Rasul, ma'ana alaihi al wa ashabi. Yaitu yang akan selamat itu orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul tapi dikasih syarat apa? Ma'ana alaihi al wa ashabi. Al-muqarin bi fahmi as-sahabah. Jadi yang akan selamat yang disebutkan firqatun najiyah adalah orang-orang yang memahami Al-Qur'an dan memahami hadis Rasul di fahmi sahabat. Sebab terjadinya iftirab bukanlah dengan sebab dia tidak menyebutkan ana mutadmu bil Qur'ani wa sunnah. Perlu kita ketahui bahwasanya terjadinya istirahat ummah yang 72 golongan itu bukan sebab mereka tidak menyebutkan tidak berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Hanya saja terjadinya istirahat ini disebabkan terjadinya manhaj di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau bapak-bapak bertanya sekarang dan kita semua bertanya kepada orang Syiah, apakah anda berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, mereka akan berkata, iya. Kalau bapak-bapak bertanya sekarang kepada orang-orang ya, jamus jamaatul muslimin yang telah ditahdir oleh pemerintah kita, ditanya, apakah anda berpegang teguh pada Quran dan Sunnah? Maka mereka menyebutkan, saya berpegang teguh pada Quran dan Sunnah dan saya mempelajari kutubus kita. Tapi kenapa mereka memahami dan jauh daripada pemahaman Islam yang sebenarnya? Kalau kita bertanya kepada orang Asyairah, kalau kita bertanya kepada orang Mutazilah, dan kita bertanya kepada seluruh orang yang dicap sesat, mereka akan menyebutkan saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi kok kenapa salah? Hanya satu mereka tidak mengiktironkan kalimat wa ashabihi. Karena mereka memahami Al-Quran, memahami sunnah dengan royuknya mereka dan mereka meninggalkan kepada asar sahabat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah wa khulafai ar rasidin addu 'alaiha bin nawajid. Kenapa tidak adu alaihima? Sebab Rasul pertamanya menyebutkan dua kan. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafai Rasidin. Tapi dalam domirnya adu alaiha, tidak adu alaihima. Nah ini menunjukkan anna sunnatu sahabah huwa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sunnah yang ditempuh oleh para sahabat adalah hakikatnya sunnah yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman haji sahabat dia au huwa haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka manhaj yang ditempuh oleh para sahabat, pemahaman yang dipahami oleh para sahabat adalah pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang dia memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak dengan pemahaman sahabat, maka hum ahlul furqah wa hum ahlul halak. Siapa saja yang memahami Al-Quran ini, memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan pemahaman para sahabat, maka berarti dia itu adalah ahlul furqah, dia adalah orang yang termasuk kepada furqah dan dialah adalah orang yang terancam dengan azab neraka dan dialah yang disebutkan kelompok yang selatan Saya kasih contoh. Orang-orang Mu'tazilah mereka menyebutkan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar ini dihukumi dengan kafir. In kunna nas'aluhum. Kalau kita bertanya kepada mereka dalil apa yang kamu pakai, maka mereka akan menyebutkan dalil Quran. Mereka menyebutkan tidak ada di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang masuk neraka itu adalah keluar daripada neraka. Yang ada dalam Al-Qur'an khalidina fiha. Yang ada dalam Quran, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama khalidan fiha." Mereka membacakan hadis layat nizani ila wahua mu'min. Tidak ada orang yang zina dalam keadaan mukmin berarti kafir kata mereka. Jadi pendapat mereka dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Tapi adakah pendapat itu dipahami oleh para sahabat? Adakah para sahabat beristidlal semacam itu? Adakah para tabi'in beristidlal semacam itu? Adakah para tabi'in tabi'in beristidlal semacam itu? Nakulu bil izlah laisa hunaka qaulun min aqwali sahabah wala min tabiin wala min tabiin tabi'in. Maka kita berkata tidak ada yang seperti perkataan Mu'tazilah bahwasanya para sahabat berkata orang yang berdosa besar adalah mukhalladuna finnar. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan cara memahami Al-Qur'an dan ini. Jadi yang akan membedakan ini adalah halak dan tidak halak bukan hanya karena kita tidak menisbahkan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Sebab kita harus pahami bahwasanya yang 73 golongan ini adalah min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 72 golongan yang mereka teradab terancam dengan adab neraka adalah daripada umat Muhammad dan mereka bukanlah orang-orang kafir. Dan tidaklah yang 72 golongan ini pun mereka itu mukhalladuna finnar. Mereka itu tidak akan kekal di api neraka. Kita akan bahas dalam istimbat nanti. Perlu dipahami. Jadi yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah, golongan orang-orang yang selamat adalah ahlu sunnati wal jamaah. Hum ahlul hadis, hum as-salafun, as ataupun disebutkan dengan kaum as-salafiyun. Ini adalah yang dimaksud dengan al-firqatu an-najiyah.